Cerita ini lanjutan dari tutur sinular. Mengapa gadis-gadis cantik masih muda usia harus menjadi korban nafsu-nafsu kotor seperti ini? Cerita ini lanjutan dari tutur sinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemen. Raja Majapahit yang kedua. Ia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandim. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka, dan Asdi Suhasdra, pembawa cerita. Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan. Suruh prajurit-prajurit membongkar tenda. Kita teruskan perjalanan ke Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-wanita Persembahan. Dua orang manusia berlainan jenis masih sibuk bergumul di tepi sungai, di atas rumput yang basah. Sekarang prajurit setengah tua benar-benar sudah menyerah. Sementara gadis berwajah bulat telur, sebenarnya menempuh jalan itu hanya sekedar untuk meloloskan diri. ia tak ingin dibawa ke Majapahit menjadi salah seorang wanita persembahan untuk Sang Prabu Jayanegara. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Dari balik kerimbunan daun-daun talas hutan muncul sesosok bayangan. Dialah Rapangsa. Rapangsa menggeram dalam hati. Wajahnya merah padam dan dia melangkah sambil mencabut pedangnya yang besar dan panjang. Ayolah manis, aku sudah tidak sabar lagi. Eh, ayolah, mengapa berhenti? Oh, oh, oh. Mengapa kau tiba-tiba berubah jadi dingin? Ini bukan salahku. Kau yang mulai. Kau yang menggiring aku ke tempat ini. Sekarang aku tidak akan berhenti lagi. Aku tidak akan berhenti memelukmu walaupun hanya sekejap. Dan kau tidak perlu ikut ke Majapahit. Aku akan mengawinimu sendiri. Aku tidak rela kau menjadi wanita persembahan untuk Prabu Jaya Negara. Lepaskan! <laughs> ah, kau tidak akan kulepaskan lagi. <laughs> Sekarang kau sudah menjadi milikku. Ah, dan malam ini akan menjadi saksi bahwa kau menjadi milikku. <laughs> ah, ada hentikan. Ah, itu ada. Ah, kau ini ada apa? Ah, kau melihat apa? Ada tuan, ada tuan Rapangsa. Ah. Prajurit setengah tua itu terkejut bagaikan disengat kala jengking hutan. Dia buru-buru bangkit dan membalikkan tubuhnya. Mulutnya menganga lebar, seolah tidak percaya apa yang dilihatnya. Rapangsa berdiri dengan tegar, dan tangan kanannya menggenggam sebilah pedang terhunus. Ah, maaf Tuan Rapangsa. Ah, ah, ah, anu... Ah, hmm. Kau mencari mati prajurit? Apakah kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Uh, uh, uh, ampun, ampun Tuan Tuan, Tuan Ratangsa. gadis ini, gadis gadis ini mencoba untuk untuk menggoda saya. Kau tidak usah bicara lagi prajurit. iya. Perbuatanmu tidak bisa dicontoh. Sekarang juga kau harus mati. Iya, eh. Prajurit setengah tua itu berkelit ke samping begitu pedang Rapangsa menyambar. Dia segera menggulingkan tubuhnya di atas tanah. Kemudian secepat kilat mengambil pedang yang tergeletak di tepi sungai. Pertarungan sengit segera terjadi. Tapi prajurit setengah tua itu memang bukan tandingan Rapangsa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pertahanannya sudah kebobolan. Rapangsa berhasil menyarangkan pukulan telak di wajah prajurit setengah tua itu. Dan saat berikutnya, pedangnya membabat pinggangnya. tidak bisa diberi kepercayaan. Kau menghina Gusti Prabu Jaya Negara. Kau pikir siapa kau ini, ha? Kurang ajar. Berani sekali kau mencemah wanita yang akan menjadi persembahan untuk Gusti Prabu. Nah, sekarang kau mampus. Kau binasa karena kecerobohanmu dan kebodohanmu. Hei, kemana perempuan itu? Kurang ajar. Dia melarikan diri. Prajurit tua itu aku binasa di tangan Rapangsa. Untung aku segera melarikan diri. Tapi Rapangsa pasti mengejarku. Ah, aduh, aku harus mencari tempat persembunyian. Kasihan prajurit tua itu. Dia menjadi korban. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatanku. Tapi itu salahnya sendiri. Mengapa dia bisa kubujuk dan kurayu? Hah, dasar laki-laki. Dia hanya permainan kata-kata. Tidak ada buktinya, tidak ada kenyataannya. Kalau dia setia kepada keluarganya, dia pasti akan selamat. Hah, salahmu sendiri. Dia pikir aku benar-benar menyukainya. Ih, Jijik aku mendengar suaranya. Eh, mau muntah rasanya aku mencium bau keringatnya. perutku jadi mual. Eh. Aku sudah semakin jauh dari tenda perkemahan. Aku pasti akan selamat. Dan aku akan membuat terkejut ayah serta ibuku. Mereka pasti akan gembira sekali melihat kedatanganku. Nah, itu ada sebuah gua kecil aku akan bersembunyi di sana sampai prajurit-prajurit Majapahit itu berangkat. Setelah nanti keadaan benar-benar aman, baru aku akan pulang ke desa kelahiranku. Baru saja gadis itu selesai berkata di dalam hati. Baru saja dia melangkah beberapa tindak. Tiba-tiba sebuah bayangan melompat ke hadapannya. Ah. telah membuatku susah manis. Berani sekali kau melarikan diri. Kau pikir kami tidak akan dapat menangkapmu? Hah? Kau bodoh sekali. Sekalipun kau dapat kembali ke desa kelahiranmu, kami masih bisa datang untuk mengambilmu dan mengobrak abrik seluruh desamu. Kau tahu sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Dengan penguasa seluruh Majapahit. Maafkan saya, Tuan Rapangsa. Saya, saya menyerah. Sudah terlambat. Kau membuat hatiku kesal. Dan sekarang, kau akan menanggung akibatnya. Kau tahu apa ini? Hmm? Pedangku ini masih bau darah prajurit bodoh itu. Lihatlah, darahnya masih menempel di ujung pedang. Dan darahnya akan kucampur dengan darahmu. Oh, jangan Tuan Rapangsa. Saya masih ingin hidup. Saya jangan dibunuh. Oh Tuan Rapangsa, saya tahu. Saya dapat melihat Tuan adalah seorang prajurit sejati. Tuan sama sekali jauh berbeda dengan prajurit setengah tua itu tadi. Tuan jauh lebih perkasa. Dan di samping itu, Tuan juga lebih muda. Mau apa kau? Awas, jangan main-main dengan Rapangsa. Tidak, Tuan. Saya tidak main-main. Saya bersungguh-sungguh. Ah, Tuan Rapangsa, kalau saja Tuan menghendaki, Tuan dapat mengambil diri saya. Saya akan menyerahkan segala-galanya untuk Tuan. Saya rela dan saya terus terang saya juga menyukai Tuan Rapangsa. Wajur murahan! Kau sudah menyebabkan kematian seorang prajurit. Dan sekarang ini, kau berani mengulanginya dengan rapangsa. Hah? Kau tidak akan berhasil. Aku tidak sudi menjamah tubuhmu. Ya, saya memang seorang gadis desa. Saya tidak akan secantik gadis-gadis kota. Mungkin saya tidak memenuhi selera Tuan Rapangsa. Tapi sekali lagi, saya ingin menawarkan diri saya. Janganlah saya dibunuh, Tuan. Dan untuk itu, saya akan membayar dengan mahal. Saya akan menyerahkan seluruh milik saya kepada Tuhan. Ambillah Tuhan, ambillah milik saya yang paling berharga. Ayolah Tuhan Rapangsa, Tuhan tidak perlu berpikir dua kali. Saya bersungguh-sungguh dan saya berjanji tidak akan membocorkan peristiwa ini kepada siapapun juga. Saya akan menyimpan rahasia ini untuk kita berdua. Bagaimana Tuhan Rapangsa? Kau memang pelacur murahan. Kau, kau pintar sekali merayu laki-laki. Apa kau sudah mempunyai pengalaman yang cukup? Oh, Tuan Rapansa, saya hanya ingin menyelamatkan jiwa saya. Saya masih ingin hidup. Dan untuk itu, saya rela menyerahkan mahkota kewanitaan saya ke dalam genggaman tangan-tangan Tuan Rapansa yang perkasa. Ayo Tuan, silahkan. Gadis cantik berwajah bulat telur itu mendekati Rapangsa. Rapangsa mundur selangkah. Gadis itu mengejar. Dan sekarang dia sudah berani menjamah dada Rapangsa. Kemudian naik ke atas lehernya. Rapangsa menggigit bibirnya. Sebenarnya hatinya tergetar juga. Bisikan-bisikan lembut, sentuhan-sentuhan lembut jari jemari gadis itu benar-benar membuat hatinya terlena. Tapi mendadak Rapangsa menolak tubuh gadis itu dan mencampakkannya ke atas rumput. Ah! Tuan Rapangsa, mengapa? Mengapa Tuan membanting saya? Bukankah Tuan... Bukankah Tuan ingin memiliki diri saya? Dasar perempuan lacur! Dengarkan! Kau boleh mengelabui mata prajurit bengek itu. Kau boleh memperdaya dia. Kau boleh mempermain-mainkannya. Tapi kau tidak akan dapat mengerjakan hal yang sama untuk Rapangsa. Kau pikir siapa aku ini? Hah? Nah, sekarang rasakan. Hmm. Mampus kau. Rupanya kami telah salah memilih. Rupanya kau adalah seorang pelacur murahan. Kalau saja kau kami bawa ke Majapahit, kau pasti hanya akan mengecewakan hati Gusti Prabu. Karena itu, lebih baik kau mampus di tangan Rapansa. Nah, selamat malam anak manis. Sekarang kau boleh bersenang-senang dengan prajurit bodoh itu di alam bakat. Kurang ajar. Perempuan itu telah membawa korban salah seorang prajurit kita. Prajurit bodoh itu pantas mati rabanya. Dia hanya akan mencemarkan citra prajurit Majapahit. Dia pantas dibunuh. Aku sendiri tidak tahu. Dia sudah lama menjadi anak buah. Dia sudah mempunyai keluarga. Dia sudah mempunyai anak istri. Dan selama ini, dia tetap setia kepadaku dan selalu menjalankan perintahku dengan baik. Tapi mengapa tiba-tiba dia menjadi prajurit bodoh? Mau saja dia dipermainkan perempuan lacur itu. Iya, sebenarnya sayang sekali. Tapi aku memang tidak bisa mengampuni kesalahannya Rabanya. Aku tidak ingin kewibawaanku sebagai pimpinan merosot. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Aku juga sudah membunuhnya. Dia pun pantas mati. Dia bermaksud melarikan diri. Nampaknya begitu. Kalau dia berhasil melarikan diri, wah, dia pasti akan mengobrak derita yang dapat mencemarkan nama baik Gusti Prabu. Dia pasti akan mengoceh di mana-mana. Apakah dia sudah jelas-jelas mati? Lehernya hampir putus rabanya. Oh, dia sudah jelas mati. Wanita itu sudah kotor. Kita tidak mungkin membawanya ke Majapahit untuk kita persembahkan kepada Gusti Prabu. Kalau begitu, kita hanya akan membawa empat orang gadis. Apakah ini cukup? Aku khawatir Gusti Ramapati akan kecewa sekali. Ya, mau bagaimana lagi? Kita sudah berusaha. Aku sendiri menjadi kikuk menjalankan tugas seperti ini. Kita sudah terlatih menjadi prajurit. Tapi tiba-tiba kita mendapat tugas mencari wanita-wanita cantik. Tugas seperti ini terasa aneh. Mungkin kita bukan orang yang tepat rabanya. Iya. Kalau begitu sudahlah. Ayo kita teruskan perjalanan. Kali ini kita akan terus berjalan tanpa berhenti sampai ke kota Raja Majapahit. Ayo, bongkar tidak-tidak. Kita berangkat ke Majapahit. Kita teruskan perjalanan. Rabanyak dan Rapangsa berikut rombongannya kembali meneruskan perjalanan. Mereka menempuh perjalanan melewati tepian sungai Berantas. Rabanyak memutuskan untuk tidak istirahat lagi. Sementara itu keempat orang gadis duduk terguncang-guncang di dalam gerobak kuda. Mereka semuanya nampak lesu, lesu dan lelah. Setelah melewati sebuah kaki bukit kecil, pagi harinya mereka sudah memasuki kota Raja Majapahit. Telah Banyak dan Rapangsa membawa rombongannya memasuki alun-alun istana Majapahit. Mereka langsung menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Gerobak kuda berhenti di bawah pohon rindang di depan rumah kediaman Ramapati. Sementara Rapanyak dan Rapangsa menghadap pembesar kerajaan Majapahit itu di ruangan pendopo. Ayo Rapanyak, Rapangsa, duduklah dengan enak. Iya, Gusti Ramapati. Sudah cukup lama juga kalian meninggalkan Majapahit. Kalau tidak salah hampir 40 hari lamanya. Benar, Gusti. Kami mengadakan perjalanan keliling menjelajah desa baik desa-desa pedalaman ataupun desa-desa pantai, untuk menjalankan perintah Gusti Ramapati. Bagus, bagus itu. Berapa orang gadis dapat kalian kumpulkan? Ampun, Gusti. Kami hanya dapat membawa empat orang gadis. Empat orang gadis? Kalian pergi hampir 40 hari lamanya dan kalian kembali ke Majapahit hanya dengan membawa empat orang gadis. Bodoh sekali. Kalian ini bekerja atau berdharma wisata? Paling tidak kalian harus membawa 10 orang gadis. Ampun Gusti Ramapati. Sebenarnya banyak sekali gadis cantik dapat kami temukan di setiap perjalanan. Tapi kami tidak dapat membawa mereka semuanya, Gusti. Kami harus memilih yang terbaik. Tentu saja. Kau kan tahu untuk apa gadis-gadis itu dibawa ke pahit. Hmm? Tentu saja kalian harus memilih yang terbaik. Tapi bukan berarti kalian hanya membawa empat orang gadis. Kalian ini tidak pernah memuaskan hatiku. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya Sebenarnya kami ingin membawa lebih dari empat orang gadis. Tapi kami tidak tahu gadis seperti apa yang menjadi selera Gusti Prabu. Bodoh. Sudah, sudah. Sekarang mana mereka? Bawa kemari cepat. Rapangsa dan Rapanyak bergegas melangkah meninggalkan ruang pendopo. Empat orang gadis cantik masih duduk merapat di dalam gerobak kuda. Beberapa orang prajurit menjaga gerobak. Keempat orang gadis itu segera dibawa turun, dikirim ke ruangan pendopo dengan pengawalan ketat. Sang Ramapati tersenyum ramah pada mereka. Hmm, bagus, bagus. Ayo kalian duduk di sini. Kalian tidak usah malu-malu, tidak usah takut, dan tidak usah sungkan-sungkan. Kalian dibawa ke Majapahit bukan untuk memperoleh kesusahan, tapi justru sebaliknya, kalian akan diberi kemuliaan. Hah? Kemuliaan di dalam itu. Kalian akan memperoleh penghargaan khusus dan memperoleh tempat yang istimewa. Ayo, duduklah. Keempat orang gadis cantik itu duduk berjajar. Rapangsa dan Rabanyak duduk bersila mengapit mereka. Sementara itu Rawedeng, Rayuyu, dan beberapa orang prajurit duduk di samping kiri kanan sang Ramapati. Suasana ruangan pendopo sunyi sesaat lamanya. Sang Ramapati nampak sedang berpikir sambil mengelus-elus janggutnya. Kemudian dia menoleh ke arah gadis yang duduk paling kiri. Ah, kau anak manis. Siapa namamu? Nama hamba Jumbita, Gusti. Jumbita. Tahukah kau apa artinya itu, Rawedeng? Aku sih, kalau tidak salah, cumbita itu artinya dipeluk atau dicium, Gusti. <laughs> Bagus. <laughs> Bagus sekali. Cocok untuk nama seorang gadis seperti dirimu, dipeluk dan dicium, cumbita. <laughs> dan kau, siapa namamu? Nama hamba Jalanana, Gusti. Jalanana. Apa itu artinya, Rawedeng? Ah, ampun Gusti Ramapati. Hamba tidak tahu artinya. Barangkali Rayuyu tahu, Gusti. Ya, ampun, Gusti. Kalau hamba tidak keliru, uh, Jalanana artinya mandi air. Uh, ya, benar Gusti. Jalanana artinya mandi dengan air yang bening, Gusti. <laughs> bagus. Itu juga nama yang bagus. Nama yang cocok untuk seorang gadis cantik seperti dirimu. Mandi air. Jalanana. <laughs> Kalau namanya saja sudah mandi air, Pasti tubuhmu bersih sekali, bukan? <laughs> Tidak, Gusti. Hmm. Bahkan sekarang ini tubuh hamba sangat kotor karena sudah beberapa hari tidak pernah menyentuh air. Oh, gampang. Itu soal gampang. Di sini banyak air. Kau bisa mandi air sepuas-puasmu. Nah, duduklah baik-baik. Hmm, dan kau, siapa namamu? Ampun Gusti, nama hamba Nyi Demas. Kalau namamu aku tahu sendiri artinya. Demas artinya cantik, bukan? Hah, bagus. Orangnya cantik, namanya juga cantik. Mudah-mudahan saja kau akan dapat memuaskan selera hati Gusti Prabu Jaya Negara. Mudah-mudahan kau tidak akan mengecewakan beliau. Sekarang kau coba katakan siapa namamu? Nama hamba Kalapi Gusti. Kalapi, Kalapi. Coba siapa yang tahu artinya Kalapi? Kau banyak, kau tahu artinya? Ampun Gusti. Kalapi artinya <laughs> burung merak. burung merak. <laughs> Kalapi artinya burung merak. Wah, cocok sekali. Kau juga mempunyai jambul di kepalamu seperti burung merak. <laughs> bagus, bagus sekali. Aku senang melihat kehadiran kalian di rumahku ini. Dan mudah-mudahan saja kalian juga kerasan tinggal di Majapahit. Nah, Kalapi, Jumbita, Jalanana, dan kau Nyi Demes? Ah, iya ya. Sekarang kalian tentu lelah setelah berjalan cukup jauh. Sebaiknya kalian membersihkan badan dan istirahat. Nanti setelah kalian menjadi lebih segar, aku ingin bicara dengan kalian semuanya. Kalian harus tahu persis untuk apa kalian dibawa ke Majapahit ini. Apa yang harus kalian kerjakan? dan apa yang tidak boleh kalian kerjakan. Kalian berempat harus bisa menyesuaikan diri dengan tata cara dan adat yang berlaku di istana ini. Nah, Ramadhan, tempatkan mereka di ruangan belakang. Suruh beberapa orang prajurit menjaga mereka. Ah, baik, Gusti Ramapati. Keempat orang gadis itu ditempatkan di ruangan belakang rumah kediaman sang Ramapati. Ruangan itu cukup lega, lampunya terang, dan perabotan-perabotannya bagus. Tiang-tiangnya berukiran indah. Ruangan itu terdiri dari lima ruangan tidur. Sedangkan ruangan tengah biasa dipergunakan untuk istirahat para tamu kerajaan yang kebetulan sedang mempunyai keperluan penting dengan sang Ramapati. Sumpita, kok ini menangis terus. Sudahlah, ini sudah nasib kita. Mana bisa kita menentang kehendak Prabu Jaya Negara? Kita harus cukup tahu diri. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya aku juga takut sekali, Kalapi. Aku belum pernah dijamah laki-laki, kecuali ayah kandungku sendiri. Kukira Sang Prabu adalah seorang pria yang cukup ramah dan bisa menghargai kaum wanita. Aku setuju pendapatmu, Kalapi. Tapi apakah keadaan diri kita ini sudah cukup menarik? Aku belum yakin bahwa kita akan dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Jadi kalian berdua rupanya sudah cocok sekali. Rupanya kalian mengidam-idamkan menjadi guntik Sang Prabu. Apa salahnya? Bagiku itu merupakan kehormatan yang sangat besar. Kita seharusnya merasa beruntung. Kita telah dipilih menjadi wanita persembahan. Tidak sembarangan wanita dapat memasuki kehidupan kalangan istana Majapahit. Bagiku ini merupakan anugerah yang paling besar. Benar apa yang dikatakan Gusti Ramapati. Di sini air banyak sekali. Tumpah ruah seperti air di atas pegunungan. Dingin dan bersih. Rasanya nyaman sekali tubuhku sekarang. Segar dan nyaman. Sumpita, sudahlah. Tak ada gunanya kau menangis. Lebih baik kau segera menyesuaikan diri. Kau harus bisa merubah jalan pikiranmu. Sekarang nasib kita di tangan kusi Prabu Jayanegara. Aku ingin pulang. Aku tidak kasan tinggal di sini. Jangan bodoh, Jumpita. Bagaimana kau bisa pulang? Lihat, delapan orang prajurit khusus ditugaskan untuk menjaga ruangan ini. Kita tidak bisa berkutik lagi. Bahkan kita tidak bisa keluar dari pintu ruangan ini dengan bebas. Kita selalu diawasi. Apa senangnya hidup seperti ini? Sekalipun kita hidup dikenangi harta benda, kita tinggal di istana yang mewah. Tapi kalau tidak ada kebebasan, apa senangnya? Aku lebih bahagia hidup di desa. Kau heranku sendiri. Aku bisa bicara dengan siapa saja. Aku bisa berteman dengan siapa saja. Dan kedua orang tuaku sangat menyayangi aku. Oh, <laughs> ayah, ibu, tolonglah aku, ibu. Tolonglah Jumpita, anak gadismu ini. Sudahlah Jumpita, hentikan tangismu. Sebenarnya kita memang belum cukup dewasa untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi kita harus melihat kenyataan yang sedang berlangsung di tengah-tengah kita. kita tidak bisa menutup mata dan kita harus menghadapinya dengan hati yang tabah, sabar, dan penuh keyakinan diri. Hai Nyidemas, tak ada perlunya kita membujuk-bujuk gadis manja itu. Aku tahu, sebenarnya dia juga senang. Dia hanya berpura-pura saja. Aku senang Kalapi. Aku tidak mempunyai watak seperti dirimu. Sekalipun aku anak orang melarat, tapi aku tidak pernah ngiler dengan harta benda. Allah, aku tidak percaya. Tidak ada wanita yang tidak ngiler harta benda. Semua wanita mendambakan harta benda. Kita ingin mengenakan gelang yang bagus, galung berlian yang indah gemerlapan. Kita juga ingin disanjung-sanjung. Kita ingin dipuja-puja dan kita ingin dihormati. Kalau ada seorang wanita mengatakan bahwa dia lebih senang hidup menderita, bagaimana aku bisa percaya? Sudahlah, Cumpita. Lebih baik hentikan tangismu. Susu tangismu itu dan marilah kita tersenyum menghadapi apa yang akan terjadi. Wah, Gusti Ramapati. Waduh, anak-anak manis. Rupanya kalian sudah rapi. Kalian nampak lebih segar dan lebih cantik sekarang. Hehehe, mengapa menangis? Dia ingin pulang, Gusti Ramapati. Pulang? Aduh, mengapa kau ingin pulang, Du? Sudahlah, di sini saja. Hmm? Tidak, aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau pulang. Aku kangen orang tuaku. Aku kangen adik-adikku. Antarkan aku pulang. Aku tidak kerasan tinggal di sini. Ah, jangan begitu anak manis. Jangan rewel. Rupanya kau belum tahu apa yang sedang terjadi. Coba sekarang dengar baik-baik ya. Kalian empat orang gadis ini adalah wanita-wanita pilihan. Kalian semuanya mempunyai rupa yang cantik Kalian mempunyai penampilan yang pantas untuk menjadi seorang wanita persembahan. Dan itu merupakan kehormatan yang sangat besar. Jarang sekali gadis desa dapat memenuhi persyaratan, tapi nanti, nanti kalian akan membuktikannya sendiri. Ampun Gusti, apakah kami akan ditempatkan selamanya di ruangan ini? Oh tidak, tidak ini hanya tempat penampungan sementara. Nanti kalian akan tinggal di dalam sana, di lingkungan istana. Kalian akan memperoleh ruangan khusus. Pokoknya kalian akan diperlakukan secara khusus, istimewa. Ya, <laughs> aku gembira sekali. Mudah-mudahan kalian berempat dapat memenuhi harapan Gusti Prabu. Sekarang kalian boleh beristirahat. Sebentar lagi akan ada pembantuku mengantarkan makanan kemari. Kalian boleh memesan makanan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, selamat istirahat anak-anakku. Setelah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana mangkat, Prabu Jayanegara yang waktu itu baru berusia 15 tahun, dinobatkan menjadi raja pengganti. Beliau naik tahta pada tahun 1309. Raja muda ini lain sekali watak dan perangainya dengan ayah ayahandanya. Beliau memang seorang yang cukup cerdas, tapi beliau mempunyai kelemahan yang sangat menyolok. Prabu Negara hampir tidak dapat mengendalikan diri setiap kali melihat seorang wanita cantik. Di pagi yang cerah itu, Prabu Negara sedang berkuda ditemani Turangga, abdinya yang setia. Turangga adalah juga seorang pakar kuda, ahli merawat kuda. Bagaimana Gusti Prabu? Menurut pendapat hamba, kuda ini cukup bagus. Larinya kencang dan dia sepertinya tahu kemauan kita, Gusti Prabu. Kau benar, Paman Turangga. Kuda ini cukup bagus. Tapi wanita itu jauh lebih bagus, Paman. Nah, coba lihat, Paman Turangga. Lihat, siapa wanita yang berdiri di bawah pohon Brahmas tanah itu? Hmm, yang mana, Gusti Prabu? Itu, Paman, yang berdiri di bawah pohon itu. Masa kau tidak melihatnya? Oh. Cobalah kau buka matamu lebar-lebar, Paman. Oh, iya, iya. Ah, benar, Gusti Prabu. Bukankah dia jauh lebih bagus dibandingkan kuda ini, Paman? Oh, itu lain, Gusti Prabu. Kuda tidak dapat disamakan dengan manusia. Coba panggil wanita itu kemari, Paman. Aku ingin tahu siapa dia. Ah, apakah... Apakah Gusti Prabu tertarik pada wanita itu? Kerjakan perintahku, Paman Turangga. Jangan banyak tanya. Kerjakan saja. Ayo cepat panggil wanita itu kemari, Paman. Baik, baik Gusti Prabu. Baik. Yeah. Ini Gusti Prabu. Bukankah wanita ini yang Gusti Prabu kendaki? Sekarang pergilah, Paman Turangga. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Ayo, cepat pergi. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan segera pergi. Hmm. Mengapa kau berdiri menjauhi aku? Apakah kau belum tahu siapa diriku? Ah, hamba tahu. Gusti adalah Prabu Jayanegara. Siapa namamu? Ampun Gusti Prabu. Nama hamba Waringi. Hmm. Coba kau kemari Waringi. Aku ingin melihat wajahmu lebih dekat. Ampun Gusti Prabu. Hamba hamba tidak berani mendekati Gusti Prabu Jayanegara. Aku yang memerintahkan. Kau tidak perlu takut. Aku yang menghendaki agar kau mendekat kemari. Aku ingin melihat wajahmu lebih dekat, Waringi. Aku ingin tahu seperti apa kecantikanmu. Ayo. Oh, baik, Gusti Prabu. Baiklah. Gadis cantik bermata bening berambut ikal yang mengaku bernama Waringi perlahan-lahan mendekati Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara tersenyum ramah Matanya menyapu bersih seluruh tubuh Waringi, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Hmm. Kau cantik, Waringi. Uh, Di mana tempat tinggalmu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tinggal bersama saudara tua hamba. Di Risma para penggawa kerajaan. Di sebelah timur istana. Oh. Jadi saudara tuamu adalah seorang penggawa kerajaan. Siapa namanya? Ampun Gusti Prabu. Nama saudara tua hamba Warastra. Hmm. Warastra. Di mana tugasnya? Ampun Gusti Prabu. Kakang Warastra bekerja sebagai pengawal pribadi Gusti Patinambi. Ya, aku tahu. Nah, Waringi, suruh Warastra mengantarkanmu ke istana Aku menunggu di Bismaku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba... Hamba hanyalah seorang perempuan desa, Gusti Prabu. Waringi, apa kau bermaksud menolak keinginanku? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani menolak. Tapi... Tapi hamba tidak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Saudara tuamu hanyalah seorang penggawa kerajaan. Nasibnya ada di tanganku juga nasibmu waringi. Karena itu kalian jangan bertingkah. Jika kalian berani berbuat yang tidak-tidak, hukumannya akan berat sekali. Nah, katakan pada saudara tuamu, dia harus mengantarkanmu ke wismaku sebelum sore nanti. Ya, ya, ya. Ah, ampun Gusti Patih. Hamba terpaksa menghadap Gusti Patih Nambi. Oh, ada apa Warastra? Kau mempunyai kesulitan dengan pekerjaanmu? Tidak, Gusti Patih. Bukan soal pekerjaan. Lalu soal apa? Uh, soal adik hamba, Gusti Patih. Soal Waringi, adik kandung hamba. Ampun, Gusti Patih. Sekarang terpaksa hamba mengantarkan Waringi ke Wisma Gusti Prabu Jaya Negara. Oh, sebentar, Wanastra. Bagaimana Gusti Prabu Jaya Negara bisa bertemu dengan adikmu? Tadi pagi, Gusti Pati. Gusti Prabu Jaya Negara melihat Waringi berdiri di bawah pohon di tepi alun-alun. Eh, adikmu itu sembrono sekali. Seharusnya dia kau larang untuk keluar rumah. Kita semua akan tahu watak dan perangai Gusti Prabu Jaya Negara. Kalau sudah seperti ini menjadi repot, Wanastra. Lalu apa maksudmu? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ampun, Gusti Pati. Hamba mohon bantuan Gusti Pati. Terus terang, hamba tidak rela Waringi adalah satu-satunya adik kandung hamba Gusti Patih. Sudah kukatakan Warastra. Sekarang persoalannya menjadi sulit. Siapa yang berani menentang keinginan Gusti Prabu Jaya Hanya orang gila yang berani melakukannya. Karena itu kitalah yang harus berhati-hati. Kita tahu Gusti Prabu senang bermain-main dengan wanita cantik. Kalau kita tidak ingin sanak keluarga kita menjadi korban, kitalah yang harus waspada. Ampun, Gusti Patih. Hamba tidak tahu kepada siapa lagi hamba harus minta tolong. Harapan hamba hanya Gusti Patih Nambi. Kalau Gusti Patih Nambi tidak bersedia menolong hamba, hamba pasti akan kehilangan waringi. Hamba sangat mencintainya, Gusti Patih. Hamba sangat mencintai adik kandung hamba itu. Tolonglah Gusti Pati, tolonglah hamba. Usahakanlah agar jangan sampai Gusti Prabu Jaya Negara menghendaki Waringi. Eh, mana bisa begitu, Warasna. Gusti Prabu sudah melihat langsung adik kandung. Tentunya beliau mempunyai penilaian sendiri. Kalau memang beliau tidak tertarik, Kau pasti tidak akan dipaksa untuk mengantarkannya ke Wisma kediaman beliau. Ya, memang sayang sekali. Aku sebenarnya ingin menolongmu, Warastra. Aku juga kasihan melihat nasib adikmu, Waringi. Tapi tentu saja aku tidak bisa berbuat banyak. Memenang bukan ada padaku. Ah, tapi baiklah. Begini Warastra. Ya, Gusti Patih. Aku akan berusaha menghadap Gusti Ratu Putri Tribuana. Prabu Jaya Negara agak segan jika berhadapan dengan beliau. Mudah-mudahan kali ini Sang Prabu Sudi mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Lalu bagaimana dengan adik kandung hamba, Gusti Patih? Apa maksudmu? Ya, tentu saja kau harus segera mengantarkannya menghadap Gusti Prabu. Jangan sampai Gusti Prabu kecewa karena kau terlambat datang. Ah, sudahlah, Warastra. Berangkatlah. Kalau Gusti Prabu terlanjur kecewa, perkara ini menjadi lebih rumit lagi. Baik, Gusti Pati. Terima kasih atas kesetiaan Gusti Patih Nambi menolong hamba. Warastra bergegas meninggalkan rumah kediaman Rekrian Mapatih Nambi. Pengkawa kerajaan itu berjalan ke barak-barak prajurit yang terletak berjajar di sebelah timur kerajaan. Ketika kembali lagi, dia sudah menggandeng Waringi, adik kandungnya. Mereka melangkah menuju ke wisma kediaman Sang Prabu Jayanegara. Beberapa orang prajurit mencegat mereka di pintu masuk gapura. Warastra menjelaskan keperluannya dan prajurit-prajurit itu pun segera memberinya jalan. Tak lama kemudian Warastra dan Waringi sudah berada di ruangan pendopo Wisma kediaman Sang Prabu Jayanegara. Sang Prabu Jayanegara tersenyum ramah melihat kehadiran mereka. <laughs> Bagus, bagus sekali. <laughs> Kaukah penggawa kerajaan yang bernama Warastra? Iya, Gusti Prabu. Hmm. Hamba Warastra. Hamba bekerja sebagai pengawal pribadi Gusti Pati Nambi. Nah, dengar baik-baik Warastra. Ketahuilah, adikmu cantik. Waringi adikmu ini cantik sekali. Aku menyukainya. Aku menghendakinya. Ah, lalu sekarang aku ingin tahu bagaimana pendapatmu, Warastra. Maksudku, apakah kau senang? Kau rela? atau sebaliknya kau menolak. Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak berani menolak kehendak Gusti Prabu Jaya Negara. Tidak berani menolak. Jadi sebenarnya kau menolak begitu? Ampun Gusti Prabu. Hamba justru merasa senang. Merasa bangga karena adik kandung hamba telah berkenan di hati Gusti Prabu. Ini merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar ini merupakan kehormatan bagi keluarga hamba. Hmm. Jadi kau merasa senang? Kau merasa bangga karena aku menghendaki waringi adikmu? Ya, Gusti Prabu. Mengapa kau merasa senang? Mengapa kau merasa bangga, Warastra? Uh, hamba hanyalah seorang penggawa kerajaan Gusti Prabu. Sedangkan Gusti Prabu adalah Raja Majapahit. Bagaimana hamba tidak merasa bangga? Bagaimana hamba tidak merasa lega dan senang melihat seorang raja besar seperti Gusti Prabu Negara menghendaki adik kandung hamba? Aku tahu kau berdusta padaku, Warastra. Matamu memancarkan ketidakjujuran. Hah, tapi itu tidak menjadi soal bagiku. Kau senang atau tidak, rela atau tidak, bangga atau tidak, aku akan tetap menginginkan adikmu. Sudahlah, Warastra. Aku benci penggawa kerajaan yang tidak jujur. Aku muak melihat tampangmu. Pergilah dan tinggalkan Waringi bersamaku di ruangan ini. Eh, baik, baik Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tidak menginginkan kehadiran hamba, biarlah hamba pergi. Tunggu, Warastra. Kau mestinya tahu bahwa kau harus merahasiakan soal ini. Kalau sampai bocor, kau bisa digantung di alun-alun. Nah, pergilah. Waringi. Iya, Gusti Prabu. Sekarang ini kau berada di dalam ruangan pribadiku. Kita hanya berdua saja di sini. Kau sedang berada di dalam sebuah ruangan yang sangat istimewa bersama seorang raja. Apa yang kau pikirkan sekarang ini, Waringi? Apa yang sedang berputar-putar di dalam kepalamu? Katakan. Aku ingin tahu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba belum mengerti maksud pertanyaan Gusti Prabu. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang kau pikirkan, Waringi. Cepatlah katakan. Ceritakanlah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sedang memikirkan Ya, bagaimana hamba harus mengatakannya? Hamba sangat kagum melihat keindahan ruangan ini. Seumur hidup hamba belum pernah melihat dan masuk ke ruangan seindah ini. Dan hamba, hamba sama sekali tidak pernah bermimpi untuk memasuki ruangan ini dan bercakap-cakap dengan Gusti Prabu Jayanegara. Kau bangga karenanya? Iya, Gusti Prabu. Kau senang Iya, Gusti Prabu. Hamba senang. Kau takut? Kau takut, Waringi? Uh, uh, uh, uh, uh, ya, sedikit, Gusti Prabu. Kau takut sekali, hmm? Ah, tidak, Gusti Prabu. Hanya sedikit. Hamba hanya merasakan sedikit takut, sedikit gemetar. Hmm, iya, iya. Sekarang apakah kau tidak ingin tahu apa yang sedang kurasakan, Waringi? Apakah... Ah, ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak mengerti. Apa maksud Gusti Prabu? Kau tidak ingin tahu apa yang sedang kupikirkan sekarang ini? Hamba tidak boleh mempunyai keinginan seperti itu, Gusti Prabu. <laughs> Iya, iya memang. Siapa saja yang ingin tahu apa yang sedang bercokol di kepala seorang raja bisa celaka. Kau telah menjawab dengan baik pertanyaanku. Namun begitu, aku akan mengatakannya padamu. Dengarlah Waringi. Sekarang ini Prabu Jayanegara sedang menikmati kekuasaannya. Kau tahu apa itu kekuasaan? Ampun Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang wanita desa. Hamba tidak tahu apa-apa. Pengetahuan hamba hanyalah sedikit. Ampun Gusti Prabu, hamba tidak tahu apa-apa mengenai kekuasaan. Aku akan menjelaskan kepadamu. Kekuasaan itu bisa diibaratkan dengan sepotong makanan yang enak sekali rasanya, Waringi. Jika kau gigit makanan itu, maka mulutmu akan mendesis-desis penuh kenikmatan. Bagian yang kau gigit memang sangat lezat rasanya. Tapi kau kemudian tidak berhenti sampai di situ. Matamu akan pindah ke bagian makanan yang lain. Dan ketika kau gigit bagian yang lain, rasanya jauh lebih enak. Begitu seterusnya. Sampai makanan itu habis, tidak ada sisa Sampai akhirnya kau merasa kenyang. Kau merasa mengantuk dan tidur dengan pula sekali. Tapi pada saat kau terbangun di pagi hari, kau melihat makanan itu sudah utuh kembali seperti sedia kala. Karena itu setiap orang dilahirkan untuk mendambakan kekuasaan. Kekuasaan yang lebih besar lagi waringi. Yang lebih besar lagi dan kekuasaan yang paling besar sekarang ini berada di dalam genggaman tanganku. Sepotong makanan yang enak ini sekarang berada di dalam genggaman tangan Jaya Negara. Karena itu, tidak seorang pun berani menentang wajahku. Mereka tunduk, tunduk dan tunduk, termasuk kau sekarang ini, Waringi. Kau harus menjalankan apa saja yang kuperintahkan padamu. Kau sudah menyadari kedudukanmu sekarang, Waringi? Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan dengan senang hati menjalankan segala perintah Gusti Prabu Jayanegara. Hamba tidak akan berani membantahnya. Bagus. Bagus sekali. Nah, sekarang cobalah kau berdiri. Waringi, kuperintahkan agar kau berdiri. Ah, iya, Gusti Prabu. Berdirilah dengan tegak. Kau tidak perlu sungkan-sungkan. Aku bukanlah laki-laki biasa. Aku adalah raja. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan seorang raja Waringi. Iya, begitu? Hmm, bagus. Kau tetap berdiri seperti itu. Iya. Coba angkat wajahmu perlahan-lahan. Iya, Gusti Prabu. Kau tidak usah ngomong. Kau cukup menjalankan perintahku. Angkat wajahmu perlahan-lahan. Iya, iya begitu. Hmm, kau cukup cantik waringi. Kau mempunyai hidung yang memenuhi seleraku. Mulutmu juga bagus. Matamu bagus. Wajahmu berseri-seri. Uh, apakah kau mempunyai seorang kekasih waringi? Ampun Gusti Prabu. Hamba Hamba... Jawab pertanyaanku, apakah kau mempunyai seorang kekasih? Ampun, Gusti Prabu. Hamba pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Dia adalah teman hamba satu desa. Tapi laki-laki itu sekarang sudah tidak ada lagi, Gusti. Pergi kemana laki-laki itu? Dia sudah meninggal, Gusti Prabu. Dia meninggal karena sakit. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat bercerita tentang laki-laki itu. Hmm. Untung sekali dia sudah mati, Waringi. Kalau saja sekarang ini dia masih hidup, dia pun akan segera mati. Kau tahu apa sebabnya? Sebab dia berani mencintai seorang wanita cantik yang bernama Waringi. Sementara Prabu Jayanegara juga menaruh minat kepada wanita yang sama. Untung kekasihmu itu sudah mati. <laughs> Dan setelah itu, Apakah kau pernah menjalin hubungan dengan laki-laki yang lain lagi? Ampun, Gusti Prabu. Sejak saat itu, hamba tidak menjalin hubungan dengan siapapun juga. Hamba merasa patah semangat. Oh, kau mencintai laki-laki itu rupanya. Benarkah demikian? Ampun, Gusti Prabu. Hamba memang mencintainya. Bagus, bagus. Kau telah berani jujur kepadaku. Tapi Dengar baik-baik. Mulai sekarang kau tidak boleh memikirkan laki-laki lain. Otakmu itu tidak boleh diisi laki-laki lain. Kau hanya boleh memikirkan tentang Prabu Jayanegara. Nah, Waringi, sekarang kemarilah. Mendekatlah. Ayo, datanglah padaku. Iya, Gusti Prabu. Ayo kemari. Lebih dekat lagi, Waringi. Iya, iya bagus. Bagus sekali. Sekarang dengarkan Waringi. Aku tidak akan minta yang aneh-aneh. Aku hanya ingin terbaring dengan nyaman di ranjangku ini, sementara Waringi memijit-mijit kepalaku, punggungku, dan kakiku. Kau sanggup melakukannya? Iya, Gusti Prabu. Hamba sanggup. Kalau begitu, cepat lakukan. Aku ingin kau mengurut tubuhku dengan tangan-tanganmu yang halus itu. Cepat lakukan, Waringi. Waringi melangkah perlahan-lahan mendekati Prabu Jayanegara yang duduk di tepi ranjang berukiran indah. Prabu Jayanegara tersenyum ramah. Waringi ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Dia sama sekali tidak pernah bermimpi suatu ketika akan berada dalam satu ruangan dengan seorang manusia yang paling berkuasa di Majapahit. Waringi masih tetap berdiri dengan gugup. Dia belum melakukan apa-apa. Apalagi yang kau tunggu, Waringi? Cepat kerjakan perintahku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba, hamba tidak bisa mengurut. Hamba belum pernah mengurut seseorang. Aku tidak menyuruhmu mengurut, Waringi. Aku hanya menyuruhmu agar mengerjakan perintahku. Nah, ayo kerjakan. Iya, Gusti Prabu. Dengan senang hati, Gusti Prabu. Waringi akhirnya terpaksa menurut. Dia mulai mengurut kaki Prabu Jayanegara. Dia mengurut sebisa-bisanya. Sementara Prabu Jayanegara tengkurap di atas ranjang. Raja yang masih sangat muda usianya itu tidak terdengar bicara apa-apa lagi. Kemudian waringi tahu bahwa Prabu Jayanegara terlena dalam tidurnya yang pulas. Namun Waringi tidak berani berhenti mengurut. Dia terus mengurut ke bagian-bagian yang lain. Pada saat itulah, pintu ruangan terbuka dan Ratu Putri Tribuana masuk. Kau kan yang bernama Waringi? Oh, siapakah Tuan Putri? Aku Putri Tribuana. Oh, ampun Gusti Ratu Putri Tribuana. Benar Gusti Putri. Hamba Waringi. Kau boleh pergi, Waringi. Tapi, Gusti Putri, hamba tidak berani. Aku yang memerintahkanmu, Waringi. Cepat tinggalkan ruangan ini. Biarlah aku yang menghadapi Jaya Negara. Kalau begitu, baiklah, Gusti Putri. Hamba mohon diri. Waringi buru-buru menghaturkan sembah. Kemudian dia melangkah keluar ruangan. Sementara Prabu Jaya Negara masih tidur dengan pulas. Putri Tripuana janda paling tua dari almarhum Prabu Kertara Jasa Jayawardana, melangkah perlahan-lahan mendekati ranjang. Kemudian beliau duduk di tepi ranjang. Mendadak Prabu Jaya Negara seperti kaget. Raja muda itu menggeliat bangun dan nampak sangat marah. Waringi, Waringi, mengapa kau berhenti mengurut Waringi? Tenanglah, Kala Gemat. Lihatlah, siapa yang duduk di hadapanmu. Oh, oh, Ibunda Ratu. aku yang menyuruh waringi pergi Jaya Negara. Saya yang membawanya masuk kemari, ibu Ratu. Kelakuanmu itu tidak pantas bagi seorang raja. Kau harus memberikan contoh-contoh yang baik bagi para kaulamu. Dan bukan sebaliknya. Ibu Ratu, sekarang ini saya adalah Raja Majapahit. Saya bebas melakukan apa saja. Saya mempunyai wewenang yang tiada batas. Kau keliru, Jaya Negara. Sekalipun raja kau masih manusia biasa, tentu saja wewenangmu ada batasnya. Dan kau tidak bisa memerintah negeri ini dengan semena-mena. Saya tidak memaksa, Ibunda. Gadis itu dengan sukarela datang ke sini untuk memenuhi panggilan saya. Jangan berkata seperti itu, Galgemat. Tentu saja, Warini takut untuk menolak perintahmu. Baru saja Paman Nami datang menemuiku di istana Kaputren. Paman Nami mengeluh. Salah seorang penggawanya datang melaporkan perihal adik kandungnya yang bernama Warimu. Ah, nah, Jaya Negara, apakah kau sekarang masih ingin menyangkal ibumu? Saya tidak akan menyangkal Ibu Naratu, Tapi saya tidak sependapat dengan Ibu Naratu. Hmm. Dalam hal apa, Jaya Negara? Ibu Naratu selalu membatasi wewenang dan gerak-gerik saya. Saya merasa tidak bebas memerintah negeri ini. Aku mengemban amanat dari ramadhan Jayanagara. Almarhum Sang Prabu Kerta Rajasa Jayawardana menyuruhku agar mendampingimu memerintah Majapahit. Karena kau dianggap belum cukup dewasa. Tapi sekarang saya sudah cukup dewasa, Ibu Naratu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya dapat memilih saya dapat menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan saya sendiri, Ibunda. Kau hanya bertambah usia, Jaya Negara. Tapi belum bertambah dewasa. Itulah sebabnya aku masih memandang perlu mengawasi gerak-gerikmu. Kalau kau terus-menerus berbuat sewenang-wenang, mentang-mentang kuasa, kau tidak akan bisa memerintah negeri ini lebih lama. Ampun, Ibunda Ratu. Saya masih belum bisa menerima. Saya tidak mengerti saya ini seorang raja, Ibunda Ratu. Mestinya saya bebas melakukan apa saja. Apa bedanya seorang raja dan rakyat jelata kalau dua-duanya tidak memiliki kebebasan? Jaya negara, dalam hal ini kau harus berhati-hati sekali. Jangan berlaku gegabah. Kau pikir apa beda antara seorang raja dan rakyat jelata? Hmm? Dua-duanya adalah manusia-manusia juga. Tentu saja dua-duanya mempunyai keterbatasannya masing-masing. Seorang raja bukan dewa anakku. Seorang raja masih hidup di dunia panah. Di dunia yang serba berubah dan tidak abadi. Ya, aku berani berkata demikian karena aku mengalaminya sendiri Jaya Negara aku pernah hidup terbuang bersama Ramadamu. Pada saat Singasari runtuh diserbu Jaka Tuang dari Kediri. Kami semua hidup sebagai pelarian. Ramanda Kertanegara terbunuh di istana. Dan kami hidup terlunta-lunta di jalanan. Pada saat itu, aku mulai menyadari bahwa kekuasaan manusia memang ada batasnya. Sekalipun dia adalah seorang raja, nasib manusia suatu saat dapat saja berubah. Kekuasaan, mahkota, kerajaan, derajat, kedudukan dan kewibawaan, semuanya itu adalah barang titipan belaka. Suatu ketika, mereka akan lenyap dari tangan kita kemana perginya. Karena itu Jaya Negara, pada saat kau masih duduk di singgah sana Majapahit, hanya satu yang boleh kau pikirkan. Kau harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatmu. Membuat negeri ini aman sentausa, gemah ripah, loh jinawi, subur makmur, dan keadilan dapat dirasakan oleh setiap orang. Kau mengerti apa yang kumaksudkan maksudkan anakku? Iya, ibu Naratu. Saya mengerti. Dan saya berjanji akan menuruti segala petuah dan nasihat ibu Naratu. <laughs> Bagus. Mudah-mudahan para dewata senantiasa melindungimu. Kau pewaris yang sah negeri ini. Mudah-mudahan para dewata senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepadamu anakku Jaya Negara. Ampun Gusti Prabu. Hamba Rekrian Mapati Nambi menghadap. Duduklah Paman Nambi. Iya Gusti Prabu. Paman Nambi, kamu ini seorang pembesar negeri yang sudah berpengalaman. Kamu sudah cukup tua, tapi kelakuanmu seperti anak kecil saja. Siapa yang melaporkan soal Waringi kepada Ibunda Ratu Putri Tribuana? Ampun, Gusti Prabu. Hambalah yang melaporkannya. Paman Nambi, Paman sudah tidak menghargaiku lagi. Kau senang kalau Ibunda Ratu memaki-maki diriku, ha? Ampun, Gusti Prabu. Hamba mempunyai alasan mengapa hamba melaporkan persoalan Waringi kepada Gusti Putri Tribuana. Apa alasanmu? Kau ingin menentangku? Kau ingin membangkang perintahku? Kau jangan sok berani, Paman Nambi. Kau jangan sok pinter. Di istana ini aku yang berkuasa. Kau tentunya sudah tahu bukan apa artinya kekuasaan? Aku tidak senang sikapmu ini, Paman Nambi. Kau terlalu jauh ikut campur urusan pribadiku, rajamu. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu menganggap apa yang hamba lakukan merupakan kesalahan, hamba mohon ampun, dan hamba tidak akan mengulanginya lagi. Kalau kau tidak senang apa yang kulakukan, mengapa kau tidak langsung berkata padaku? Mengapa kau harus mengadu pada Ibu Ratu? Bukankah itu pekerjaan seorang bocah, Paman? Kau tidak pantas melakukannya, Paman Ambi. Baiklah, Gusti Prabu. Kalau memang apa yang hamba kerjakan dianggap kurang pantas, hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Paman Nambi. Oh, silakan, Gusti Prabu. Mengapa kau tidak setuju aku memanggil Waringi, adik kandung Warastra, pengawal pribadimu itu? Oh, ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani menjawabnya. Jawablah. Aku menghendaki jawabanmu, Paman Ambi. Aku ingin tahu apa isi kepalamu itu. Kalau begitu, baiklah Gusti Prabu. Hamba akan berusaha menjawab dengan sejujur-jujurnya. Terus terang, hamba tidak setuju dengan sikap dan perbuatan Gusti Prabu Negara. Menurut pendapat hamba adalah tidak pantas Seorang raja berbuat sewenang-wenang kepada para kawulanya. Waringi itu hanyalah seorang perempuan desa Pamanambi. Dia tidak mempunyai kedudukan apa-apa. Dia tidak mempunyai pangkat. Dia hanyalah seorang adik kandung penggawa kerajaan. Mengapa aku tidak berhak untuk memanggilnya dan memerintahkan sesuatu kepadanya? Ampun Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu dapat memisah-misahkan secara bijaksana mana yang harus menjadi wewenang Gusti Prabu dan mana yang harus menjadi hak para kawula. Ampun Gusti Prabu. Hal ini tidak dapat dicampur aduk. <laughs> Kau tidak perlu berbelit-belit, Paman Nambi. Terus terang, kau tidak setuju aku menggunakan wewenangku sebagai seorang raja untuk memerintah para kawula, bukan? Hamba setuju, Gusti Prabu. Asal memenang itu diselaraskan dengan hak-hak para kaula. Dan hendaknya Gusti Prabu janganlah memaksa. Sudahlah Paman Ambi. Tidak ada gunanya bicara denganmu. Mulutmu seperti wanita. tukang mengadu-adu. Ayo, sudahlah. Sekarang pergi sana. Aku tidak butuh nasihatmu. Ampun Gusti Prabu. Karena Gusti Prabu tidak lagi menghendaki kehadiran hamba Ah, hamba mohon diri. Akhirnya kekesalan dan kemarahan itu ditumpahkan kepada Warastra dan Waringi. Suatu malam Prabu Jayanegara memanggil beberapa orang prajurit. Tangkap penggawa kerajaan yang bernama Warastra. Singkirkan dia. Baik, Gusti Prabu. Tangkap juga wanita cantik yang bernama Waringi. Bawa dia ke pinggir hutan dan habisi nyawanya. Iya, Gusti Prabu. Kami siap menjalankan perintah Gusti Prabu puluh orang prajurit bergegas melangkah menuju ke wisma kediaman Warastra. Warastra menurut saja ketika ditangkap. Dia memang tahu, dia sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Dia hanya sangat sedih melihat Waringi juga ditangkap. Dan mereka berdua dibawa naik kuda keluar dari lingkungan istana. Mereka dibawa jauh keluar kota. Dan sejak saat itu, Warastra dan Waringi tidak pernah terdengar beritanya lagi. Aduh, aduh, gadis-gadisku. Cantik-cantik semuanya. Hehehe. <laughs> Aku yakin kalian semua akan dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Aduh, aduh. <laughs> Rupanya kalian sudah bersiap-siap ya. Ampun Gusti Ramapati. Apakah kami semua akan dibawa menghadap bersama-sama? Oh, ho, ho, ho. tentu saja tidak. Kalian akan dibawa menghadap satu persatu. Satu dulu dibawa, yang lain tinggal. Setelah satu selesai urusannya, baru menyusu yang lain lagi. Begitu dan seterusnya. Tidak rame-rame. <laughs> hmm, sekarang, sekarang aku akan memilih satu di antara kalian. Nah, nah, nah. nah kau, kau. Kau boleh dibawa menghadap paling awal. Hmm? Hamba Gusti, mengapa tidak yang lain Gusti? Mengapa hamba harus paling dulu? Kau tidak usah takut anak manis. Sama saja, paling awal ataupun paling akhir sama saja. Tugasnya juga sama. Dan hadiahnya kalau memang kalian dapat memuaskan hati Gusti Prabu pasti juga akan sama. Kalian tidak perlu memilih-milih. Cukup paham? Sudahlah Cumpita, kau tidak perlu takut. Kita tidak akan disakiti kok. Iya benar, justru kalian akan dibuat senang. Apalagi kalau Gusti Prabu berkenan. Waduh, dalam sekejap kalian akan berubah menjadi seorang wanita yang paling dihargai. Kalau sudah begitu, soal kekayaan adalah soal mudah. Kalian bisa minta apa saja. Dan dalam sekejap barang-barang yang kalian inginkan akan datang dengan segera. Bagaimana Jumbita? Ayolah anak manis, ayolah ikut aku. Aduh Gusti Ramapati, hmm? bagaimana ini? Hmm? Hamba, hamba takut sekali. Lihatlah, kaki hamba gemetaran. Ah, mengapa tidak lain saja Gusti? Ayo, Jumbita, jangan rewel begitu. Kalau kau rewel, kau sendiri yang akan susah nantinya. Di depanku tidak apa-apa. Tapi kalau di depan Gusti Prabu kau berani rewel, wah, wah, wah, wah, wah, ya salahmu sendiri. Sudahlah, ayo ikut aku. Akhirnya, Jumbita, gadis yang usianya paling muda, terpaksa melangkah mengikuti Sang Ramapati. Mereka bergegas berjalan menuju ke wisma kediaman Sang Prabu Jayanegara. Beberapa orang prajurit menundukkan kepala memberikan hormat ketika Sang Ramapati melintas di hadapan mereka. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di wisma kediaman Sang Prabu. Ampun Gusti Prabu, hamba datang menghadap. Dan kali ini hamba menghadap dengan ditemani seorang gadis cantik. Inilah orangnya Gusti Prabu. Hmm. <laughs> Terima kasih Yang Pati. <laughs> Aku senang kau datang membawa seorang gadis cantik. Ah, Uh, itukah orangnya? <laughs> Iya, benar Gusti Prabu. Gusti Prabu bisa langsung melihatnya sendiri. <laughs> Siapa namamu? Hmm? Ampun Gusti Prabu, nama hamba Jumbita. Hmm, bagus, bagus. <laughs> nah, uh, sekarang yang Pati boleh keluar. Tinggalkanlah kami sendirian di ruangan ini. Baik, Gusti Prabu. Hamba mengerti. Sang Ramapati menghaturkan sembah, kemudian bergegas meninggalkan ruangan pribadi raja. Prabu Jaya Negara tersenyum. Raja muda itu menghampiri Jumbita yang masih duduk di lantai ruangan, menundukkan wajahnya dalam-dalam. Jumbita? Ya, Gusti Prabu. Apakah kau mempunyai suami? Ah, tidak, Gusti Prabu. Hamba masih lajang, sendiri. Punya pacar? Punya kekasih? Tidak, Gusti Prabu. Hamba belum mempunyai pikiran ke arah itu. Usia hamba belum genap 16 tahun. Bagus. Kalau begitu kau masih suci. Hamba hanyalah seorang gadis desa, Gusti Prabu. Jumbita? Ya, Gusti Prabu. Kau tahu untuk apa kau dibawa ke istana Majapahit? Gusti Ramapati hanya mengatakan supaya hamba dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Bagus, bagus. Itu sudah cukup. Aku ini seorang raja. Aku dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginanku. Undang-undang negara berada di telapak tanganku. Hukum berada di dalam genggaman tanganku. Semua orang harus tahu itu dan mau menerimanya termasuk kau. Ya, Gusti Prabu. Dengarlah, Cumbita. Kalau kau dapat menyenangkan hatiku, kau akan memperoleh kemuliaan di dalam hidup. Kalau kau dapat memuaskan seleraku, derajatmu akan naik setinggi-tingginya. Dan kau akan menjelma menjadi wanita yang terhormat. Kau bukan wanita sembarangan lagi. Dan kau dapat memperoleh apa saja. Kau tinggal mengatakannya padaku, dan aku akan memerintahkannya kepada penggawa-penggawa kerajaan. Kau ingin menjadi seorang wanita kaya raya, Cumbita? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah biasa hidup sederhana bersama orang tua hamba. Sebenarnya, hamba tidak pernah menginginkan hal-hal yang terlalu tinggi. Hamba sadar, hamba hanyalah seorang gadis desa. Hamba sudah terima nasib sebagai seorang wanita biasa. Aku dapat merubah nasibmu, Cumbita. Kau tidak percaya? Hamba percaya, Gusti Prabu. Apa aku harus membuktikannya? Ampun, Gusti Prabu. Hamba percaya. Gusti Prabu tidak usah membuktikannya. Hamba percaya. Sungguh-sungguh percaya. Gusti Prabu mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Gusti Prabu dapat melakukan apa saja. Sedangkan kami hanyalah para kawula. Nasib kami berada di dalam genggaman Gusti Prabu Jayanegara. Kalau begitu, baiklah. Sekarang berdirilah, Jumbita. Berdiri dan pergilah ke sana, keranjangku. Cepat berdiri, Jumbita. Berdiri dan pergilah keranjangku. Aku ingin tahu apa saja yang kau miliki. Dan jika aku menyukainya, aku akan mengambilnya. Cepat kerjakan, Jumbita. Aku ini orang yang tidak sabaran. Baik, Gusti Prabu. Jumbita melangkah perlahan-lahan ke ranjang yang terletak di sudut ruangan. Ranjang itu terbuat dari kayu berukiran indah. Jumbita duduk di tepi ranjang, sementara Prabu Negara berdiri mengawasinya. Matanya tajam menyapu ke seluruh tubuh Cumbita. Kau cantik, Jumbita. Matamu indah. Telingamu bagus. Dan mulutmu tidak kurang bagusnya. Apa kau tidak bisa tersenyum kepadaku, Jumbita? Ayo, tersenyumlah. Aku ingin melihat senyummu. Nah, begitu. <laughs> kau nampak lebih cantik jika tersenyum. Ah, sekarang aku ingin kau melepaskan pakaianmu sendiri. Jembita terkejut. Tiba-tiba dadanya bergemuruh dan kakinya dingin gemetaran, sementara sang Prabu negara masih berdiri menunggu. Apa yang kau tunggu, Jumbita? Cepat kerjakan perintahku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba, hamba tidak dapat melakukannya. Ini perintah seorang raja. Aku ini rajamu, Jumbita. Kau harus menurut. Kau harus mengikuti segala perintahku dan keinginanku. Oh, ampun Gusti Prabu. Hamba hamba tidak dapat melakukannya. Sumbita. Sekarang juga aku perintahkan agar kau melepaskan pakaianmu sendiri. Aduh Gusti. Ampun Gusti Prabu. Ampun ya para dewa. Bagaimana hamba harus melakukannya? Hamba Hamba belum pernah melakukannya di depan siapapun juga, Gusti Prabu. Dan sekarang kau harus melakukannya di depanku. Di depan Prabu Jayanegara, Raja Majapahit. Hamba, hamba tidak bisa. Hamba takut sekali. Lihatlah Gusti Prabu, kaki hamba gemetaran. Hamba, hamba takut sekali Gusti Prabu. Hmm. Kalau begitu, aku yang akan melakukannya. Jangan Gusti Prabu, jangan. Ampun, Gusti. Ampun. Ah, kau ini perempuan rewel. Kau telah membuatku kesal, Cumbita. Aku tidak membutuhkan perempuan rewel. Sekarang aku akan memaksamu. Ampun, Gusti Prabu. Ampun. Ah. Jangan, Gusti. Jangan. Jangan. Cumbita. Mengapa kau berlaku bodoh di depan rajamu? Kalau kau menurut, semua akan berjalan dengan lancar. Kalau kau dapat memuaskan seleraku, aku akan memberimu imbalan yang layak, Jumbita. Aku akan mengangkat derajatmu dan memberimu banyak hadiah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa. Hamba tidak bisa melakukannya. Hamba takut sekali. <laughs> Apa yang kau takutkan? Hah? Lihatlah, Apakah wajahku menyeramkan? Ampun, Gusti Prabu. Mengapa Gusti Prabu tidak memiliki gadis yang pantas? Hamba hanyalah seorang gadis desa. Hamba tidak pantas untuk masuk ke ruangan pribadi Paduka. Masih banyak gadis yang lain yang lebih cantik, yang lebih cocok untuk Gusti Prabu Negara. Homongan apa ini? Hah? Kau tidak usah mengajari aku, Cumbita. Kau jauh-jauh didatangkan ke Majapahit untuk menyenangkan hati rajamu dan bukan untuk yang lain. Jumbita. Ah, Jumbita. Coba lihat tanganmu. Ah, aku ingin meremas-remas jarimu. Iya, Gusti Prabu. Hmm, tanganmu halus sekali. Dan jari-jarimu lembut seperti bulu-bulu terbelai. Aku suka. Aku suka tangan seperti ini. Aku juga suka memandang wajahmu. Ya, sekalipun gadis desa, kau cantik sekali, Jumbita. Ah, kemari, Jumbita. Mendekatlah. Ampun, Gusti Prabu. Jangan. Biar hamba di sini saja. Aku ingin melihat wajahmu lebih dekat, manis. Ayo, kemarilah. Ampun, Gusti Prabu. Sudahlah. Hamba tidak bisa lama-lama tinggal di ruangan pribadi Gusti Prabu. Lalu kau mau apa? Mau pergi? Silakan. Silakan. Kau boleh pergi sesuka hatimu. Begitu kakimu melangkah melewati pintu ruangan, beberapa orang prajurit akan segera menyergap. Kau tidak usah banyak tingkah, Cumbita. Lebih baik kau segera melayani aku. Hayo, mendekatlah. Duduklah di sini di pangkuanku. Aku akan meraba wajahmu, punggungmu yang halus. Dan aku ingin menciummu, Cumbita. Aku ingin memeluk dan menciummu. Jangan, jangan Gusti Prabu. Cumbita, berani sekali kau menentang kehendakku, hmm? Tidak biasanya seorang kaula bersikap seperti ini kepada jaya negara. Kau tahu? Mereka para abdiku, para penggawa kerajaan, bawahan-bawahanku, semuanya tunduk mereka menjalankan segala perintahku dengan senang hati Cumbita. Tak ada yang berani membangkang, tak ada yang membantah. Mereka semua menekuk wajahnya dan tunduk berlutut di depan Jaya Negara. Karena apa? Karena aku adalah raja. Kekuasaanku mutlak. Kekuasaanku menyerupai kekuasaan para dewata. Dan sekarang, dan sekarang seorang gadis desa berani mencampakkan keinginan Prabu Jaya Negara. Apakah kau sudah gila, Cumbita? Kau tidak waras, hmm? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah mengatakan sejak semula. Hamba mohon ampun sebesar-besarnya. Hamba terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan Gusti Prabu Janegara. Jadi kau tidak menyenangi aku. Kau tidak menyukai rajamu sendiri. Ampun, Gusti Prabu. Hamba, hamba tidak dapat melakukannya. Hamba hanya merasa ketakutan. Kau akan menyesal, Cumbita. Kau pasti akan menyesal. Dengan geram Prabu Jaya Negara melangkah keluar ruangan, kemudian beliau melambaikan tangannya, dan dua orang prajurit bergegas datang. Panggil Eyang Pati kemari, prajurit. Baik, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah datang menghadap. Eyang Pati, lihatlah, Lihat gadis yang kau bawa untukku. Dia hanya bisa menangis dan ketakutan. Aku tidak membutuhkan gadis seperti itu, Eyang Patih. Dia membuatku kesal. Ampun, Gusti Prabu. Mungkin dia masih terlalu muda. Mungkin hamba telah salah pilih, Gusti Prabu. Itu adalah urusanmu, Eyang Patih. Kalau kau ingin menyenangkan hatiku, carilah perempuan yang baik. Bawalah kemari perempuan yang tidak bandel. Aku tidak sabar menghadapi perempuan rewel seperti ini. Sekarang bawa dia pergi, Yang Pati. Bawa dia pergi sejauh-jauhnya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba segera menjalankan perintah Gusti Prabu Jaya Negara. Ayo, Jumbita. Ya, Gusti Pati. Kau perempuan bertingkah, Jumbita. Kau telah membuat malu aku. Sekarang rasakan. Ya. Ampun, Gusti pati. Oh. Ampun. Oh. Aduh. Ah, ah. Kau pikir kau ini siapa? Ha? Gadis gunung. Tidak tahu adat. Kau pikir aku akan tinggal diam saja begitu? Oh, tidak. Dengar Jumbita. Karena kau telah mengecewakan hati Gusti Prabu, maka aku akan menghukummu dengan berat. Apa yang kau bangga-banggakan, Jumbita? Wajahmu yang cantik, ha? punggungmu yang halus, ya. Ampun, Gusti. Sakit. Jangan, Gusti hamba jangan dicambuk lagi. Ampun Gusti Rama Pati. Baiklah, hamba mengaku bersalah. Sudah terlambat. Kau tidak mungkin memperbaiki kesalahanmu lagi, Cumbita. Kau telah membuat kesal Gusti Prabu Jaya Negara. Kau telah membuat kecewa Raja Junjungan kita. Dan inilah akibatnya. <laughs> Sudahlah. Oh, jangan ikut campur urusan ini, Jai. Dia sudah menghinaku. Dia sudah membuat aku malu di depan Gusti Prabu dan sekarang dia harus menerima ganjarannya. Sudahlah, Kakang Ramapati. Tak ada gunanya kau mencabuk anak itu. Ah. Dia masih terlalu kecil. Ah. Dia bisa mati, kakak. Biar saja dia mampus. Itu lebih baik. Pinggir, Jai. Jangan menghalang-halangi aku. Aku harus mengajar bocah urakan ini. Dia harus tahu, Nyai. Dia harus tahu dengan siapa dia berhadapan. Tapi dia masih terlalu bocah, Kakang. Mungkin dia hanya dicekam ketakutan. Sehingga tidak bersedia melayani keinginan Gusti Prabu Jayanegara. Itu namanya bodoh. Kalau saja dia bersedia melayani Gusti Prabu, apalagi kalau sampai dapat memuaskan selera beliau, dia akan dapat hidup senang selama-lamanya. Derajatnya akan naik dan dia akan memperoleh kekayaan yang berlimpah ruah dari tangan Gusti Prabu. Tapi dasar pocak gunung, iya, begitulah. Susah, memang susah. Barangkali memang sudah nasibnya. Orang kalau nasibnya jelek, susah diperbaikinya. Orang kalau derajatnya asor, susah dibawa naik. Ya sudahlah. Tapi aku tidak ingin mengecewakan Gusti Prabu untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan saja ketiga orang gadis itu tidak sama sikapnya dengan Jumbita. Aku masih menaruh harapan kepada mereka bertiga. Aku tidak tahu apa gunanya semuanya ini, Kakak. Aku tidak tahu mengapa kau mengumpulkan gadis-gadis itu. Sekarang kau akan tahu, Nyai. Dengar baik-baik. Ini merupakan kelemahan Gusti Prabu Jaya Negara. Gusti Prabu Jaya Negara gemar sekali bermain asmara dengan perempuan-perempuan cantik. Ini kelemahan beliau. Dan aku harus memanfaatkan kelemahan ini untuk tujuan-tujuanku untuk cita-citaku. Aku ingin menggenggam negeri Majapahit ini dari belakang layar. Biar Gusti Jaya negara yang memerintah, tapi sesungguhnya aku yang berkuasa. Dan aku hanya mempunyai seorang saingan berat. Dialah Ibu Suri, Putri Tribuana. Tapi dengan menyodorkan wanita-wanita cantik, aku akan semakin berkenan di hati Gusti Prabu. Sudahlah, Nyai. Ini adalah permainanku. Kau tidak perlu ikut campur. Kalau kau tidak bisa membantu, lebih baik kau diam saja. Sekarang aku ingin bertemu dengan Rawodek. Pokoknya rencanaku harus berhasil. Gusti Prabu Jaya Negara boleh duduk di atas sananya. Tapi Sang Ramapati yang akan menggenggam kekuasaannya. Nyai Ramapati nampaknya kurang setuju dengan sikap suaminya. Tapi perempuan setengah tua itu tidak dapat berbuat banyak. Sementara Sang Ramapati menjelaskan segala sesuatunya mengenai gadis-gadis cantik yang dibawanya ke Majapahit. Dengar, Nyai. Kalau kita masih ingin terus hidup dengan nyaman di samping Gusti Prabu Jaya Negara, maka kita harus dapat terus mensiasati beliau. Aku tahu, beliau mempunyai kelemahan yang sangat menyolok, terutama sekali soal wanita. Nampaknya, beliau belum cukup dewasa untuk memerintah negeri ini, Kakak. Lain sekali dengan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Itu justru lebih menguntungkan kita, Nyai. Karena beliau masih terlalu muda, belum cukup usia, dan masih lugu pemikirannya. Maka kita lebih mudah untuk menguasainya. Kukira sainganku satu-satunya hanyalah Ibu Suri, Putri Tribuwana. Majapahit masih mempunyai seorang nambi, kakak. Jangan lupa itu. Nambi tidak ada apa-apanya. Nambi hanyalah seekor macan ompong yang sudah tidak bergigi lagi. Aku dapat dengan mudah menyingkirkannya setelah saatnya tiba nanti. Sudahlah Nyai, kau tidak perlu ikut campur urusan ini. Pokoknya aku harus terus mengambil hati Gusti Prabu Jaya Negara Aku harus terus dapat membaca kelemahan-kelemahan beliau dan memanfaatkannya. Sekarang aku ingin bertemu dengan Rawedeng. Kasihan kau Jumbita. Punggungmu sampai bengkak dan warnanya menjadi biru seperti ini kejam Gusti Ramapati. Mungkin dia telah berlaku kurang ajar pada Gusti Ramapati. Aku sudah beberapa kali memberi peringatan kepadamu, Jembita. Berhati-hatilah. Kita ini hanya para kaula. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menuruti perintah junjungan kita. Aku benci pembesar kerajaan seperti Gusti Ramapati. Aku juga benci pada Prabu Jaya Negara. Mereka telah berbuat senang-menang kepadaku. Jumrita, aku kau sadar dengan kata-katamu itu? Aku sadar. Sadar, sadar, sadarnya. Kalapi, aku tahu. Aku hanyalah seorang gadis biasa. Aku hanyalah kaulah alit. Aku orang cilik. Tapi apakah kita-kita ini sama sekali tidak mempunyai hak untuk berpendapat? Apakah kita harus selalu menuruti perkataan para penguasa Sekalipun hati kita mencerit dan menolak Sudahlah Cumbita Tak ada gunanya melawan Melawan seorang raja Sama halnya kita ingin menguras air samudra Kita hanya akan lelah Dan usaha kita akhirnya akan terdampar di pantai yang gersang Sia-sia Cumbita Percayalah Usahamu akan sia-sia saja Aku bahkan sudah tidak sabar lagi seperti apa pria yang bernama Prabu Negara itu. Apakah dia seorang laki-laki yang tampan? Aku jijik melihat wajahnya. Aku muak melihat senyumnya. Aku pernah membenci seorang laki-laki. Dia berasal dari satu desa denganku. Dia mencintaiku. Dia selalu datang padaku dan merengek-rengek mohon belas kasihanku. Aku benci padanya. Tapi aku lebih benci kepada laki-laki yang bernama Jaya Negara itu. Jumpita, kalau kau tidak dapat menguasai perasaanmu dan bicara seenak perutmu sendiri, nasibmu akan celaka. Bahkan kau bisa menyeret-nyeret kami. Kami bisa terkena getahnya. Sudahlah, lebih baik kita tinggal diam dan menunggu. Lebih baik kita menunggu giliran. Oh, Gusti Ramapati. Tenang. Kalian tenang-tenang saja. Aku hanya ingin bicara dengan uh, eh, Jumbita. Ah, tidak. Kalian tidak usah pergi kemana-mana. Duduklah. Jumbita. Ya, Gusti Ramapati. Bagaimana perasaanmu sekarang, anak manis? Punggung hamba sakit sekali, Gusti. Dan hati hamba jauh lebih sakit. Aku juga demikian, Jumbita. Hatiku juga sakit. Kau telah mencampakkan harapan-harapanku. Kau telah membuat kecewa hati Gusti Prabu dan aku malu sekali. Aku malu, Jumbita. Mau ku sembunyikan di mana mukaku ini? Oh, Jumbita. Seharusnya kau tidak berbuat seperti itu. Kalau saja kau mau menuruti perintahku, kita semua akan senang. Aku senang, Gusti Prabu juga senang, dan kalian akan hidup dengan senang. Tapi sudahlah, semuanya sudah terjadi. Aku minta maaf, Jumbita. Aku minta maaf karena telah menyakitimu. Tidak apa-apa, Gusti. Biarlah sakit ini hamba tanggung dan hamba rasakan sendiri. Baiklah. Mungkin kau tidak bisa terlalu lama tinggal di rumahku ini. Apakah kau ingin kembali ke desa kelahiranmu? Kalau misalnya Gusti Ramapati mengizinkan, hamba akan bahagia sekali. Selama ini, hamba sudah hidup bahagia di desa kelahiran hamba sendiri. Hamba hidup dengan tenang bersama orang tua hamba. Benar kau ingin kembali ke desa kelahiranmu? Apakah itu mungkin, Gusti? Hamba telah membuat kecewa Gusti Ramapati. Bahkan hamba telah membuat marah Gusti Prabu Jaya Negara. Apakah masih mungkin hamba akan kembali ke desa kelahiran hamba? Ya, kau sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Untuk apa kau lama-lama tinggal di Majapahit? Hmm? Lebih baik kau segera kembali saja. Hmm? Oh, Gusti Ramapati, Hamba tidak dapat membayangkan kalau misalnya hamba dapat kembali ke desa kelahiran hamba. Hamba tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih kepada Gusti Ramapati. <laughs> Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada siapa-siapa, Jumbita. Kau memang harus kembali ke desa kelahiranmu. Aku sudah mengatakan kau tidak dibutuhkan lagi di sini. Nah, sekarang kau boleh berpakaian dan kau harus bersiap-siap meninggalkan Majapahit malam ini juga. Malam ini juga Gusti Ramapati? Iya, malam ini juga. Deng akan mengantarkanmu. Tak lama kemudian Rawadeng datang Cumbita dibawa ke halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Gadis yang masih lugu itu menurut saja ketika dinaikkan ke atas kuda. Sang Ramapati mengawasi dari ruangan pendopo. Malam semakin larut. Angin dingin bertiup perlahan-lahan ketika Cumbita dibawa pergi. Tujuh ekor kuda berlari kencang di jalanan kota Raja Majapahit. ke kemana Tuan Rawedeng? Eh, Cumita. Katanya kamu mau pulang ke desa kelahiranmu. Oh, terima kasih, Tuan. Tuan telah berusaha payah mengantarkan hamba. Sekarang turun. Kita istirahat sebentar di tempat ini. Besok pagi baru kita lanjutkan perjalanan. Maaf, Tuan. Tempat ini tidak ada apa-apa di tempat ini. Memang tidak ada apa-apa di sini, Cumbita. Hanya ada kemericik air mengalir dan kegelapan. Mengapa tidak mencari tempat lain saja untuk menginap, Tuan? Mengapa harus tempat ini kita istirahat? Kau tidak usah banyak bertanya, Cumbita. Ayo, ikut aku. Ikut aku. Kemana, Tuan? Kemari cepat. Jangan membuatku kesal, Cumbita. Nah, dengar Cumbita. Semua ini karena salahmu sendiri. Kau telah berani membuat malu Kosti Ramapati. Dan kau telah mengecewakan hati Kosti Jayangkara. Sekarang kau akan menanggung akibatnya. Tuan Rawateng, hamba, hamba sudah mengakui kesalahan hamba. Bodoh sekali kau ini Cumbita. Kau pikir cukup dengan mengakui kesalahan? Iya. Tidak, Cumbita. Baru saja kau berurusan dengan pembesar-pembesar kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit tidak sama dengan desa kelahiranmu itu. Kau tidak bisa berbuat semau-maumu. Jika kau melakukan kesalahan, kau tidak cukup minta maaf, Cumbita. Nah, Cumbita. Sekarang lihat apa yang ada dalam genggamanku ini. Lihat ini. Lihat. Tuan Robert Deng, jangan. Jangan bunuh hamba, Tuan. Hamba masih ingin hidup. Katanya hamba akan dikembalikan ke desa kelahiran hamba. Oh, mengapa jadi begini, Tuan? Ah, dasar goblok! Mana aku punya waktu mengantarmu ke desa kelahiranmu, ha? Ah? macam-macam saja. Itu bukan perintah Gusti Namapati. Kami adalah orang-orang sibuk. Kami mempunyai tugas-tugas lain yang lebih penting. Kau ini siapa? Eh? Sekarang sebutlah nama orang tuamu, Jumita. Sebutlah nama orang-orang yang kau cintai dalam hidupmu. Dan setelah itu, aku aku akan mengantarkanmu dengan ujung pedangku ini, Jumita. Ibu, ayah, aku, aku tidak tahu mengapa sampai bernasib seperti ini. Ibu, ayah, tolonglah aku, ayah. Tolonglah anakmu ini. Untuk sesaat lamanya Rawadeng membiarkan Jumpita menangis merintih-rintih pada saat berikutnya tangan Rawadeng terangkat tinggi ke udara. Dan selanjutnya mata pedangnya berkelebat menebas leher Jumbita. Iya. Dia masih hidup. Eh, tubuhnya masih bergerak-gerak. Tapi ia akan segera mati. Perempuan yang malang. Wanita yang malang. Memang benar. Jumpita belum mati. Tubuhnya mengecat ngejat di tepian sungai kecil. Tapi itu tidak lama. Saat berikutnya Jumpita diam. Dia tidak bergerak lagi. Dia tidak berkutik lagi. Rawedeng menyuruh dua orang prajurit menyeret Jumpita dan menghanyutkannya di permukaan sungai. Tubuh Jumpita segera tenggelam terbawa arus. Rawedeng merasa lega. Sambil tersenyum tipis, dia memasukkan pedangnya yang berlumuran darah ke dalam warangkanya. Nah, cukup. Ayo, kita tinggalkan tempat ini dan kita laporkan pekerjaan kita kepada Gusti Ramabati. Ya, ya, ya. Oh, tidak. Oh. rupanya aku bermimpi. Kau seperti sedang ketakutan, Kau baru saja bermimpi apa? Aku bermimpi bertemu dengan Cumbita. Dia datang ke ruangan ini. Wajahnya sangat pucat dan rambutnya acak-acakan. Kemudian dia berkata kepadaku, Kata-katanya sangat tajam, juga pandangan matanya. Selamat malam, Demas. Aku sudah sampai di desa kelahiranku kembali. Sekarang, aku hidup bahagia bersama orang tuaku dan adik-adikku. Aku tidak takut lagi. Aku tidak risau lagi. Aku sudah hidup tenang Kau pun sebentar lagi akan hidup dengan tenang, Demas. Kita adalah wanita-wanita persembahan. Kita adalah wanita-wanita pilihan. Kita dibawa ke Majapahit karena kita dianggap pantas untuk santapan Gusti Prabu Jaya Negara. Sungguh malam. Sungguh malang nasib wanita-wanita persembahan. Masa-masa muda kita direnggut dengan buas. Kekuasaan telah merenggut kebahagiaan kita. Oh. Sungguh malang. Sungguh malang nasib wanita-wanita seperti kita ini. Selesai berkata, dia lalu pergi. Dia menatapku dengan sedih sekali. Apa artinya, Kak Lamsi? Apa artinya mimpiku ini, Cak Lanana? Sudahlah, Nyi Demes. Mimpi hanyalah bunga orang tidur. Tak ada artinya. Tapi aku yakin. Mimpiku ada artinya, Jalanana. Mimpiku seperti firasat buruk. Aku takut sekali. Aku takut sesuatu yang buruk menerkam kita dari belakang. Iya, kalau kita mengecewakan hati Gusti Prabu Jaya Negara, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Karena itu kita harus dapat menyelamatkan diri kita masing-masing. Kita menjadi wanita persembahan dan kita harus dapat memuaskan selera junjungan kita. Itu saja. Jangan berbuat macam-macam seperti Cumpita. Dia terlalu bodoh. Karena itu dia segera dikembalikan ke desa kelahirannya. Aku tidak mau mengikuti jejak Jumpita. Waduh, waduh. Kalian rupanya sudah siap semuanya. Lihatlah, matahari bersinar cemerlang, langit cerah, dan Majapahit akan menjadi sebuah negeri yang paling gemerlapan di muka bumi. <laughs> Siapa namamu? Hmm? Nama hamba Nidemes Gusti Ramapati. Nidemes. Sekarang tiba giliranmu. Ampun Gusti Ramapati. Sepertinya hamba belum siap, Gusti. Apanya yang belum siap? Kulihat kau sudah sangat siap Kau sudah berdandan dengan rapi. Kau sudah membedaki tubuhmu dan wajahmu. Dan kau sudah mengenakan pakaian yang indah. Sekarang juga ikut aku, Nyidemas. Gusti Prabu Jaya Negara sudah menunggu. Maaf, Gusti Ramapati. Apakah Apakah Jumbita sudah tiba di desa kelahirannya? Hmm, ya, mungkin sudah. Beberapa orang prajurit yang kusuruh mengantarkan temanmu itu belum kembali. Maklum, perjalanan cukup jauh. Tapi kukira sekarang ini Jumbita sudah berkumpul bersama keluarganya. Sudahlah, kalian tidak perlu memikirkan orang lain. Yang perlu kalian pikirkan adalah diri kalian sendiri. Nah, Nidemas, ayo ikut aku. Hamba, hamba, hamba takut Gusti Ramapati. <laughs> Kau tidak kubawa ke kandang macan. Untuk apa takut? Kau hanya tinggal menjalankan perintah Gusti Prabu. Sudahlah, jangan rewel. Ayo cepat ikut aku. Nyi Demes tidak dapat menolak lagi. Akhirnya dia menurut saja di bawah sang Ramapati. Mereka berjalan melangkah ke halaman. Sebuah kereta telah menunggu. Dan Nyidemes naik ke atas kereta. versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything. Radio, radio <laughs>